muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar kaum muslimin para hadirin rahimani wa rahimakumullah masih melanjutkan pembahasan dari kitab tauhid ma jaa fin nusrah Bab apa yang telah datang tentang nusroh telah ditanyakan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Jabir tentang masalah nusroh. Nusroh yakni melepaskan sihir dengan sihir maka faqala Nabi menjawab hiya min amali syaitani. Nusrah itu termasuk dari perbuatannya syaitan. Nusrah itu termasuk perbuatannya syaitan. Rawahu Ahmad nedin jayid wa Abu Dawud juga dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dan dikeluarkan oleh Syekh Albani dalam Sahih Sunan Abi Dawud. Hadis ini mengandung faidah. Diterangkan oleh Syekh Saleh Fauzan hafizahullah. Yang pertama, hadis ini diambil faidah an-nahyu anin nusrah Hadis ini mengandung faidah yang pertama larangan melakukan praktek nusroh yakni ala sifatil lati ta'maduha al-jahiliyah nusroh yang sifat-sifatnya itu seperti yang dilakukan orang jahiliyah seperti apa sifat yang dilakukan orang jahiliyah yaitu di annaha sihrun dikarenakan nusroh yang dipraktekkan orang jahiliyah adalah sihir dikarenakan sifat nusroh yang dipraktekkan orang jahiliyah adalah praktek sihir ini yang pertama yang kedua dalam hadis ini kata Syekh Saleh Fauzan masyru'iyatu su'alil ulama disyariatkan bertanya kepada para ulama bima mimma askala hukmuh di dalam perkara yang muskil sulit untuk dipahami hadis ini mengandung faidah disyariatkan bertanya kepada para ulama pada perkara yang muskil sulit untuk dipahami Kenapa demikian? min minal wuku'i fil mahdur. Dalam rangka berhati-hati terjatuh kepada perkara yang dilarang. Dalam rangka berhati-hati terjatuh pada perkara yang dilarang. Nah, karena permasalahan nusroh yang beredar di tengah tengah para sahabat waktu itu suatu perkara yang harus diterangkan karena beredar di tengah masyarakat yakni masyarakat jahiliyah ketika sahabat mendapatkan apa yang ada di tengah masyarakat itu nusrah ini butuh perincian maka mereka para sahabat ketika mendapatkan sesuatu yang muskil atau muskilah mereka datang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula pada masa-masa sekarang ini maka sesungguhnya kewajiban kita sebagai bentuk berhati-hati. Ya. Berhati-hati dari perkara yang kita tidak tahu ilmunya kepada siapa kita bertanya, maka Allah Ta'ala tunjukkan fas'alu ahla az-zikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahlu zikri. Ahlu zikri ditafsirkan oleh para ulama yaitu orang-orang yang mereka mengetahui perkara yang halal dan perkara yang haram perkara yang halal dan haram atau dengan kata lain para ulama para ulama yang mereka benar-benar mengilmui Alkitab was sunnah ya. mereka ahlul khasyah orang yang memiliki rasa takut kepada Allah itulah para ulama' maka innama yakhshallaha min ibadihi al ulama'u tidak lain orang-orang yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya al ulama'u itulah para ulama para ulama yang takut dari dosa mereka bukan orang yang memberanikan diri berbicara tanpa ilmu mereka takut berbicara tanpa ilmu mereka takut melanggar hukum-hukum Allah Azza wa Jalla mereka orang yang takut khosyah tidak cukup orang yang dikatakan berilmu hanya memiliki banyak kitab pandai berbicara bahasa Arab belum cukup sampai terkumpul di hatinya rasa khosyah takut kepada Allah taala takut melanggar sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itulah para ulama sebagaimana kata Ibnu Mas'ud laisal alim bikasratil kutub atau bikasratil ilm kasratul riwayah bukanlah orang yang alim itu sekedar banyak membawakan riwayat tapi cukup seorang alim ketika dia merasa khasyah takut bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla sekarang kita masuk dalil yang kedua ya waqala wasu'ila Ahmadu anha. Dan riwayat berikutnya. Faqala maka ditanyakan suila Ahmadu dan ditanyakan kepada Imam Ahmad. Faqala Imam Ahmad suila Ahmad anha. Imam Ahmad rahimahullah itu ditanya tentang masalah nusroh faqala maka Imam Ahmad menjawab apa ucapan beliau qala ibnu mas'udin yakrahu hadza kulluhu maka ketika ditanyakan nah, Imam Ahmad ditanya tentang hukum nusrah. maka Imam Ahmad menjawab dengan perbuatannya Ibnu Mas'ud faqala Ibnu Mas'udin sungguh telah berkata sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud apa yakrahu hadza kullah Ibnu Mas'ud itu membenci nusrah kullahu seluruhnya Ibnu Mas'ud itu membenci nusrah seluruhnya jadi dalil yang kedua disebut dengan athar apa itu athar athar ialah apa yang terucap apa yang datang dalam perbuatan para sahabat yang mulia. Iya. Dan kita tahu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka ketika mengamalkan agama dibimbing oleh nabinya alaihi salatu wasallam. Maka Ibnu Mas'ud itu membenci segala bentuk praktek-praktek musroh. Ya. Yang dimaksud nanti nusrah yang dibenci nanti akan disebutkan kita bacakan penjelasan Asy-Syaikh Al-Utsaimin faqala Ibnu Mas'ud berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yaqra'u hadza kullah ajaba rahimahullah di sini Imam Ahmad imam ahlus sunnah imam yang ada pada masanya di zamannya beliau imam ahlus sunnah ditanya tentang nusrah maka menjawab biqauli as-sahabi beliau menjawab dengan jawaban ucapannya sahabat Ibnu Mas'ud ya wa ka'annahu laisa indahu atharun sahih anin nabi sallallahu alaihi wasallam wa illa al-istidlal bihi seolah-olah tidak ada di sisinya asar yang sahih dari Nabi dalam hal itu kecuali beliau membawakan di sini sebagai istidlal pendalilan karena termasuk dalil ialah apa yang ternukil dari ucapan sahabat ya sebagaimana kata Imam Auza'i alaika bi athari man salaf wa in rafadokanas atas kamu mengikuti asar-asar para salaf. Apa yang terucap dan terlaku, dilakukan dalam memahami agama oleh salaf ikuti. Alaika bi athari man salaf wa in rafadokan Wal masyaru ilaihi dan yang diisyaratkan hukum nusrah di sini yakrahu kullah yakni yakrahu hadza kullah Ibnu Mas'ud membenci nusrah ini secara menyeluruh kullu anwa'in nusrah segala jenis praktek-praktek nusrah apa itu nusrah menghilangkan sihir dengan sihir ya bahkan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu beliau membenci segala jenis tamaim termasuk jimat-jimat sebagaimana riwayat Imam An-Nakhai rahimahullah Al-Imam An-Nakhai rahimahullah beliau berkata seorang tabi'in kanu yakrahuna tamaim kullaha mereka yakni murid-muridnya Ibnu Mas'ud mereka semuanya membenci tamaim jimat-jimat. Jimat-jimat secara menyeluruh. Ya. Minal Quran wa ghairi al-Quran. Baik jimat-jimat yang terbuat dari ayat-ayat Al-Quran atau jimat-jimat yang terbuat bukan dari ayat Al-Quran Ya, Sebagian orang membuat ayat-ayat tertentu ditulis di kertas. Setelah itu digantung di leher. Sebagiannya di rumah atau di kendaraan. Tabarruk. Mereka mengatakan tabarrukan untuk diambil barokahnya. Maka ini termasuk jenis tamaim jimat-jimat untuk menolak bala untuk menolak sihir untuk menolak penyakit ain untuk menghilangkan penyakit lemah maka ini termasuk perkara yang dibenci oleh Ibnu Mas'ud dan murid-muridnya ya baik menggantungkan ayat tersebut apapun tujuannya ini yang dipegang oleh salaf itu Mas'ud dan para murid-muridnya. Ya. Terusnya wadhahiruhu dan yang nampak dari ucapan Ibnu Mas'ud walau kanat ala wajhil mubah dibenci walaupun caranya hal yang mubah alama yakti sebagaimana yang akan datang nanti perinciannya lakinahu khairu murad namun bukan ini yang dimaksud anna nusrah bil Quran wa ta'awujat dikarenakan nusrah menghilangkan sihir dengan dibacakan Al-Quran wa ta'awudzat atau dibacakan ta'awud ta'awud kul a'udzu birabbin atau dengan uh, ayat atau doa yang diajarkan oleh Nabi u'iduka bi kalimatillahi tamah min kulli ainin lamah ini doa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam al-masru'ah yang disyariatkan ini boleh walam yakul ahadun bikarohatihi kalau nusroh bentuknya Rukyah, rukyah tadi, ada orang kena jin, kena sihir, kita rukyah. Dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an, maka itu dibolehkan. Apa syahidnya? Syahidnya ialah perbuatan malaikat Jibril. Beliau merukyah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang terkena sihirnya orang Yahudi. Oleh Jibril rukyah. Dibacakan surat Al-Falaq dibacakan surat An-Nas dan surat Al-Ikhlas dan sembuh biiznillah yang merukyah Jibril dan yang dirukyah Rasul sallallahu alaihi wasallam itu boleh ya baik tidak ada yang melarangnya karena dipraktekkan sendiri oleh Rasulullah SAW bahkan sahabat ada yang melakukan rukyah. Tapi rukyah pada zaman itu bukan untuk pekerjaan. Sekedar untuk ta'awun. Apa itu ta'awun? Menolong. Orang butuh ditolong. Bukan dikomersialkan. Apalagi bikin rumah rukyah. Atau istilah sekarang sentral apa? Rukyah. Ini difatwakan oleh Syekh Soleh Fauzan menyelisihi perbuatan para salaf kalaupun ada orang terkena sihir misalnya lalu kita dimintai bantuan membacakan Al-Quran itu niatnya menolong dan niatkan ibadah bukan komersil ya apalagi dengan mahar kalau sembuh harus memberikan tujuh ekor kambing dengan mahar 5 juta. Kalau tidak, maka tidak mau menolong. Ini sudah bentuknya bukan lagi menolong, tapi komersil. Dan ini melisihi. Nah, kalau kita menolong lalu diberi sesuatu, tidak mengapa diterima. Iya. Namun kalau dikomersialkan, sebagaimana praktek di zaman sekarang membuat sentral-sentral rukyah, maka ini tidak dicontohkan para salaf rahimahumullah selanjutnya wasabaqa anna ibna mas'udin radhiyallahu anhu kana yaqrahu ta'liqa tamaim minal quran dan telah lewat pembahasannya dalam bab tamaim dulu bahwa Ibnu Mas'ud membenci apa itu menggantung jimat-jimat baik minal Quran wa ghairi al-Quran sebagaimana ucapan Ibrahim an nakhoi rahimahullah ya wa ala hada maka dengan demikian fal kulliyatu yang dimaksud menyeluruh seluruh bentuk nusrah yang disebutkan fi qawli Imam Ahmad yaqrahu hadha kulluh yuradu biha an-nusrah allati min amali syaitan namun yang dimaksud kata Syekh Utsaimin bahwa ucapan Ibnu Mas'ud membenci segala bentuk nusrah yaitu nusrah yang dilakukan padanya praktek setan ya. wahya nusrah bisihri kata syekh nusrah menghilangkan sihir dengan sihir yang serupa ya ini yang tidak boleh wa nusrah allati minat atau nusrah menghilangkan sihir dengan menggunakan jimat-jimat. Ya. Jimat-jimat itu sebagian orang meyakini ada penunggunya. Ya. Sehingga kalau begitu menghilangkan jin dengan jin. Ya. Dia menghilangkan jin dengan jin yang serupa atau dengan bahasa lain menghilangkan setan dengan bantuan setan. Berarti tidak boleh. Oleh karena itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengkhabarkan bahwa tamaim man ta'allaqa tamimatan faqad asyraqa. Siapa yang menggantungkan jimat-jimat maka sungguh telah terjatuh kepada perbuatan syirik. Bisa syirik akbar, bisa syirik kecil. Syirik akbar kalau dia yakini itulah yang menghilangkan penyakitnya kalau diyakini sebagai sarana saja maksudnya wasilah saja itu jatuhnya syirik ashor terlepas syirik akbar atau ashor yang jelas itu dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wasallam oleh karena itulah seorang muslim berhati-hati mensiarkan sesuatu yang orang umum mengat, meyakini itu perbuatan praktek syirik ya sudah masyhur di tengah masyarakat bahwasanya kalau orang ingin dagang cepat laku atau laris dagangannya mereka berusaha mencari batu batu batu merah delima supaya muncul rasa cinta rasa sayang kalau diyakini itu sebagai asbab yang diyakini sebagai wasilah saja ini tetap syirik ya yeah. kalau diyakini itulah yang mendatangkan rasa cinta di hati manusia jadilah syirik akbar maka berhati-hati seorang muslim. Iya. Selanjutnya wa qauluhu ucapan Ibnu Mas'ud Yaqrahu. apa itu yakrohu Yaqrahu ay al mubghadu dibenci al karoha indal mutaqaddimin yuradu biha at tahrimu ghalibah Kalimat makruh ya, kita sering mendengar ada wajib, ada mustahab, ada haram, ada makruh. Makruh kalau kita terjemah dibenci. Ya. Maka menurut ulama-ulama salaf dulu ya namanya makruh itu menunjukkan haram Ya Wala takhruj anhu illa biqarinatin. Akan keluar dari pengertian haram berarti makruh tidak sampai tingkatan haram. Ya. Tapi apa? Di bawahnya ketika ada dalil yang mengeluarkan dari keharuman wa indal mutaakhirin khilafu aula namun di kalangan ulama yang akhir-akhir mereka mengartikan makruh itu dengan pengertian sesuatu yang tidak sampai haram. Artinya boleh saja melakukan karena tidak sampai tingkatan haram. Namun pada asalnya kalau kalimat makruh seperti Imam Asy-Syafi'i ketika beliau menerangkan masalah duduk-duduk di saat selesai dikuburkannya mayit ya. duduk-duduk makan, minum berkumpul setelah dikuburkannya mayit apa kata Imam Syafi'i kunna nu'addu kami menganggap al-ijtima'u ba'da dafni minan niyahah dan ini dibenci makruh indahum kami menganggap duduk, makan, berkumpul setelah dikuburkannya mayit itu termasuk meratapi mayit dan mereka istilahkan makruh tapi makruh di situ bukan berarti tidak sampai tingkatan haram Kenapa? Niyahah itu haram hukumnya. Ya. Karena itulah di dalam Al-Qur'an fala tadun lafdu anna lafdul makruh fi urfil mutaqaddimin au kalamu kalamuhum mislama fi kalamil mutaakhirin. Jangan Anda menduga lafaz makruh yang dikenal ulama mutaqaddimin atau ucapan mutaqaddimin itu sama dengan ucapan mutaakhirin. ya ya Iya. Bal huwa Bahkan istilah makruh menurut uta ulama mutaqaddimin, ulama salaf itu cenderung haram. Contoh dalam Al-Qur'an. Dalam surat Al-Isra ayat 23 sampai 38. Di sini contohkan. Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita perkara-perkara yang diharamkan. Surat Al-Isra ayat mulai 23 sampai ayat 38. Satu, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah Allah memutuskan, memerintahkan, mewasiatkan untuk beribadah kecuali kepadanya. Jangan berbuat syirik. Wabil walidaini ihsana, berbuat baik kepada orang tua. Jangan durhaka kepada orang tua. Berbuat syirik, durhaka itu makruh. Maksudnya apa? Haram. Ya. Terus pada ayat berikutnya wala tubadir tubadir tabdira innal mubadirina kanu ikhwana syayatin jangan menghambur-hamburkan harta karena menghamburkan harta teman-temannya setan iya jadi haram menghambur-hamburkan harta yang tidak bermanfaat dia gunakan harta tidak bermanfaat di dalam dunia atau akhiratnya pada ayat berikutnya Allah taala juga melarang wala taqtulu auladakum jangan kamu membunuh anak-anak kalian khasyata imlaq takut melarat anak dibunuh karena takut melarat jangan nahnu narzukukum narzukuhum wa iyyakum karena kami yang memberi rezeki kepada anak itu dan kalian juga Larangan membunuh anak. Membunuh anak karena takut melarat, haram hukumnya. Bukan makruh. Karena pada ayat di ayat ke-38 setelah disebutkan satu persatu hal-hal yang haram kullu dhalika kana sayyuhu inda rabbika makruha semua kejahatan tadi berbuat syirik, durhaka kepada orang tua, menghambur-hamburkan harta, membunuh anak takut melarat, ya. Juga termasuk wala taqrabu zina, jangan dekat-dekat zina. Innahu kana fahisata wa sa'asabila Zina perbuatan yang keji, jalannya jelek. Berzina itu makruhan. Apa makruhan maknanya? haram ya. karena pada ayat yang ke 38 semua kejelekan tadi karena inda rabbika makruha itu dibenci dibenci maknanya haram ya. bukan makruh maknanya dikerjakan tidak mendapatkan dosa ya perhatikan di sini istilah makruh yang sering dipakai ulama salah itu menunjukkan makna haram. Karena itu berbeda jauh dengan istilah yang dipakai ulama mutaakhirin. Bisa dilihat dalam surat Al-Isra ayat ke 23 sampai 38. Wala syakka annal murad bil karahati huna at-tahrim sehingga ucapan Ibnu Mas'ud ulama salaf yang dimaksud oleh Ibnu Mas'ud makruh ialah haram. Berarti apa maknanya? Ibnu Mas'ud mengharamkan menghilangkan sihir nusroh dengan sihir termasuk pakai jimat-jimat. Ini yang dimaksud ucapan Ibnu Mas'ud yang dibawakan Imam Ahmad ibni Hambal rahimahullah. Ini dalil kedua. Dalil ketiga. Wafil Bukhari dan di dalam riwayat Imam Bukhari rahimahullah an Qatadah dari Qatadah siapa Qatadah Qatadah bertanya kepada Ibni Musayyab atau Musayyib. Qatadah yang dimaksud adalah Ibnu Ti'amah. Ibni Abdul Aziz. Qatadah Ibni Aziz, Ibni Amr, Ibni Rabi'ah. Ibni Amr ibnil haris Ibni Sadusi Al-Basriyu Beliau Siqatun faqih Ulama yang siqoh Bisa dipercaya Ya Qatadah ini termasuk Siqatun faqih Ulama yang siqoh Dan faqih Dan beliau termasuk Min ahfadid tabi'in para ulama-ulama yang paling banyak menghafal hadis dari kalangan tabi'in tabi'in muridnya sahabat dan beliau ahfal tabi'in seorang tabi'in yang paling banyak menghafal hadis hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau wulida akmah Beliau dilahirkan dalam kondisi buta. Buta dari kecil. Buta dari kecil, tapi beliau jadi ulama besar. Ya. Demikianlah orang yang dimuliakan oleh Allah, walaupun buta matanya, tapi hatinya dibuka oleh Allah Taala. Beliau banyak menghafal hadis walaupun buta. Ya. Beliau dilahirkan pada tahun 61 Hijriyah 61 Hijriyah jadi masih masa-masa keemasan ilmu pada masa itu dan beliau meriwayatkan hadis dari Anas ibni Malik dan selainnya dan beliau wafat pada tahun 117 Hijriah 117. 117 Hijriah. Berapa umurnya? 117 dikurangi 61. Ketemu umurnya? Berapa? Ya. Itu umur beliau. Dan beliau barakallahu fikum walaupun saya ulangi, walaupun dilahirkan dalam akmah kondisi buta namun beliau sangat banyak menghafal hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak ulama-ulama yang Allah takdirkan buta. Ulama mutaakhirin sekarang, ulama termasuk Salafiyin, Syekh Ubaid Al-Jabiri. Seorang ulama yang ada di Medina. Beliau dalam kondisi tidak melihat. Tapi Masya Allah, kalau antum duduk di hadapannya, antum akan banyak mengambil faidah-faidah hadis, athar, ucapan para salaf. Beliau membawakan materi pelajaran dalam kondisi tidak melihat. Masya Allah. Saya pernah suatu saat daurah di Jogja. Kita ada asa tidak membacakan kitab yang beliau sarah. Ada beberapa kalimat yang terlewatkan atau keliru membacanya. Beliau langsung menegur, Insya Allah. Tadi beliau sudah menghafal ini menunjukkan Allah berikan keutamaan masing-masing manusia sesuai dengan keutamanya. Bahkan Syekh bin Bas, Syekh bin Bas rahimahullah juga demikian. Dalam kondisi tidak melihat, tapi beliau belajar dengan orang-orang yang di sampingnya membacakan kitab dan beliau banyak hafalannya saya Bukhari, saya Muslim dan memiliki hafalan yang sangat banyak ini menunjukkan keutamaan yang Allah berikan kepada para ulama kita. Ya. Oleh karena itulah kita tentunya lebih bersyukur kalau Imam Qatadah ini dilahirkan dalam kondisi buta. Beliau bersemangat belajar, mendengar. Tentu kita yang diberi oleh Allah nikmat bisa melihat harus lebih mensyukuri. Apalagi sekarang yang namanya ilmu terbuka, bisa dibaca dengan mudahnya bisa dihafal sesuai dengan kesempatannya maka marilah saya sampaikan kami nasihatkan kepada kaum muslimin apalagi kita halus sunnah di masa-masa semakin banyak bermunculan penyimpangan-penyimpangan dalam beragama kita harus lebih konsentrasi dan serius membekali diri dan keluarga dengan ilmu iya jangan kalah dengan imam ini dalam kondisi buta menjadi ahfadul hadis orang yang paling banyak menghafal hadis hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam <clears throat> selanjutnya setelah dibawakan riwayat oleh Imam Bukhari dari Qatadah kultu li ibni Musayyab Qatadah berkata saya pernah bertanya kepada Ibni Musayyab. Ya. Berarti gurunya. Rajulun bihi tibbun tibbu au yukhadu an imraatihi ayu hallu anhu au yunsharu Aku bertanya kepada Imam ibni Musayyib tentang seorang yang terkena sihir atau dia itu sakit tidak bisa mendatangi istrinya sihir sehingga tidak mampu mendatangi istrinya namun datang waktu sholat isya insya Allah kita lanjutkan waktu dan insya Allah taklim hari ahad besok insya Allah pekan kedua di Masjid Agung dan juga di Mahat Al-Mansurah bersama Al-Ustadz Saiful Bahri dari mujur insyaallah. Demikian subhanakallah bihamdik asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.